Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim Tentang berita yang besar, hari berbangkit. الذي هم فيه مختلفون Yang dalam hal itu, mereka berselisih. كلا سيعلمون Tidak, kelak mereka akan mengetahui. ثم كلا سيعلمون Sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan. وبنينا فوقكم سبعا شدادا dan kami membangun di atas kamu tujuh langit yang kokoh, وجعلنا سراجا وهاجا dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, لنخرج به حبا ونباتا untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, وجنات ألفافا dan kebun-kebun yang rindang. إن يوم الفصل كان ميقاتا Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا yaitu pada hari ketika Sangka sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan, sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. لابثين فيها أحقابا Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama, لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, إلا حميما وغساقا Selain air yang mendidih dan nana, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. إن للمتقين مفازا Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, حدائق وأعنابا yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis montok yang sebaya dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. جزاء من ربك عطاء حسابا Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. In قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah."